Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM juga para pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kutaib yang berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Beberapa penyebab bisa bertambahnya iman atau berkurangnya iman Pertemuan yang lalu kita sudah membahas mukaddimah tentang pentingnya mempelajari iman juga pentingnya mempelajari sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman Sekarang kita masuk As-sababul awal Sebab pertama Bertambahnya iman Pertama adalah ta'allumul ilmin nafi Mempelajari ilmu yang bermanfaat Inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allumul ilmin nafi ilmi syariah al-mustamadi min kitab min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sebab-sebab yang paling penting dan yang paling bermanfaat untuk menambah iman adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata al-imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala Ketika menjelaskan ilmu yang bermanfaat Kata beliau Fal ilmu nafi Huwa dabtul kitab wa sunnah Wa fahmu ma'ani Wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim fi ma'anil Qur'an wal Kata Imam Ibn Rajab yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat adalah mendalami nas-nas Al-Quran dan Sunnah Memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya Serta membatasi pemahaman kitab dan sunnah tersebut dengan riwayat-riwayat yang maksur dari para sahabat dan para tabi'in. Yang maksur itu yang ada asarnya, yang ada riwayatnya, yang ada sumbernya dari para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in tentang makna-makna Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ini dijelaskan Imam Ibn Rajab dalam kitab yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu khalaf. Yang dimaksud ilmu salaf ilmu yang dimiliki oleh generasi salafus soleh tiga generasi awal. Yang dimaksud ilmu khalaf ilmu yang difahami oleh generasi terkemudian generasi setelah generasi salaf generasi keempat dan seterusnya kenapa demikian karena tiga generasi awal ini adalah tiga generasi yang direkomendasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik generasi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum thumma yaji'u aqwamun kata Nabi SAW sebaik-baik generasi Allah sebaik-baik manusia Allah manusia yang hidup satu generasi dengan aku. Siapa mereka? Para sahabat. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in dan generasi yang berikutnya lagi. Tabi'ut tabi'in tiga generasi. Yang disebut dengan sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi setelah itu yang keempatnya tidak lagi disebut sebagai generasi terbaik thumma yaji'u aqwamun. Lalu akan datang setelah itu beberapa kaum di generasi keempat dan seterusnya ini. Makanya tiga generasi ini tiga generasi terbaik yang disebabkan karena pemahaman mereka tentang Quran dan Sunnah benar. Makanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyatakan wa taqayyud fi dhalika bil ma'thur anis sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim dan membatasi pemahaman Quran dan sunnah itu hanya dengan riwayat-riwayat yang ma'thur yang ada asarnya dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi wal ilmi billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu min al qiyami bi amrih wa tanzihihi anin naqais wa madaru dhalika ala tafsir wal hadis wal fiqh kata Imam Ibnu Hajar yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i jadi seluruh lafaz ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis maksudnya ilmu syar'i bukan ilmu yang lainnya bukan ilmu umum, bukan ilmu dunia, bukan sains, teknologi atau ilmu-ilmu dunia lainnya. Karena Al-Qur'an dan hadis adalah wahyu yang menjadi rujukan utama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Maksudnya ilmu syar'i. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada ada sembahan yang hak selain dia juga malaikat dan orang-orang yang berilmu. Maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Dalam hadis min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit. Kebodohan semakin merajalela. Semakin tua usia zaman, semakin sedikit ilmu, semakin merajalela kebodohan. Loh kok kenyataannya semakin tua zaman, sains, teknologi, peradaban semakin berkembang kan gitu ya? Tapi kenapa hadis menyatakan ilmu semakin sedikit? dan kebodohan semakin banyak. Padahal orang semakin banyak yang pintar dan kepintarannya semakin meningkat. Seolah-olah realita dan hadis itu bertolak belakang. Enggak. Yang dimaksud ilmu dalam hadis tadi ilmu agama, ilmu syar'i. Dan benar, semakin tua usia dunia, semakin Sedikit orang yang faham terhadap ilmu syar'i. Orang berlomba mengejar ilmu dunia. Kata Imam Ibn Hajar, wal muradu bil ilmi, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i yang menyebabkan seseorang bisa mengetahui apa yang diwajibkan atas seorang mukallaf dalam perkara agamanya. Mukallaf itu apa? Orang yang sudah dewasa, sudah balik, sudah terkena beban kewajiban. Ilmu syar'i yang bisa memberikan pengetahuan tentang apa yang wajib atas setiap mukallaf tentang urusan agamanya, baik dalam ibadahnya, dalam perkara muamalahnya juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya serta apa yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla untuk dikerjakan atas perintahnya juga ilmu tentang bagaimana mensucikan Allah dari seluruh kekurangan atau aib atau hal-hal yang tidak layak bagi diri Allah dan ilmu tentang itu berpusar pada tafsir hadis dan fikih Lalu dikatakan faman wufiqa li hadzal ilmi faqad wufiqa li a'dhami asbabi ziyadatil iman. Siapa orang yang diberi taufik untuk mempelajari dan memahami ilmu ini? Maka berarti dia sudah diberi taufik untuk memperoleh sebesar-besar dan seagung-agung sebab-sebab bertambahnya iman Wa man ta'ammala al kitabi was sunnah alima Siapa orang yang mempelajari atau memperhatikan nas-nas kitab dan sunnah dia akan mengetahui hal tersebut. Nah, di antara nas-nas ayat yang menjelaskan bahwa ilmu merupakan penyebab utama Bertambahnya iman seseorang adalah pertama Al-Quran Surah Ali Imran ayat 18 Allah berfirman Ayat itu juga saya singgung tadi Syahirallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim Coba perhatikan Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain dia Juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang tegak di atas keadilan Tidak ada sembahan yang hak kecuali dia yang aziz dan hakim Shaluthaymin rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil Yang menjelaskan keutamaan ahli ilmu karena apa? Karena dalam ayat ini Allah menerangkan ada tiga pihak yang menjadi saksi atas sebenar-benar kebenaran seagung-agung keagungan apa sebenar kebenar kebenaran adalah kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Itulah sebenar-benar kebenaran. Seagung-agung keagungan. Tauhid. Yang menjadi saksi atas kalimat Tauhid. Tiga. Pertama Allah. Kedua malaikat. Ketiga orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu disatu golongankan oleh Allah dengan para malaikat dan dengan Allah dalam hal menjadi saksi atas kalimat tauhid. Sebab dalam ayat ini Allah berfirman, Allah menjadi saksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Orang berilmu di satu golongankan oleh Allah dengan siapa? Dengan Allah dan para malaikat. Di dalam ayat ini Allah tidak menyatakan wa ulul mal, pemilik harta atau wa ulul jah, pemilik jabatan atau wa ulus syaharah, pemilik popularitas. Enggak. Yang dunia harta jabatan empat tak itu ya tidak disebut di dalam ayat ini. Apa empat tak itu? Tahta, harta, wanita. Empat itu tidak disebut di dalam ayat ini. Allah bersaksi tentang la ilaha illallah, juga para malaikat dan wa ulul ilmi. Orang-orang yang berilmu. Kenapa orang ilmu disebut di sini? Ini mengisyaratkan ilmu memiliki dampak terhadap kemuliaan dan keimanan. Sehingga di golongankan oleh Allah Azza dengan Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia juga di golongankan dengan malaikat yang juga makhluk yang mulia. Allah sendiri yang menyebut para malaikat dengan sebutan hamba yang mulia. Wa qalu taqadallahu walada subhanah bal ibadu mukramun. Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Yang dimaksud anak Allah oleh mereka adalah para malaikat. Subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Diingkari oleh Allah. Allah enggak punya anak. Bal ibadu mukramun Bahkan malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah sendiri yang menyatakan malaikat hamba Allah yang dimuliakan. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin. Apakah pernah datang berita kepadamu tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan? Tamu Ibrahim yang dimaksud di sana adalah para malaikat. Para malaikat oleh Allah disebut makhluk yang mulia. Kemuliaan mereka salah satunya disebabkan karena ilmu mereka tentang Allah. Mereka paling dekat dengan Allah. Sehingga mereka tunduk dan patuh taat satya satuhu kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak pernah bermaksiat. Karena itulah mereka mulia. Allah, para malaikat dan orang berilmu oleh Allah di satu golongankan, di satu fihakkan dalam hal menjadi saksi atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini ayat pertama. Ayat kedua An-Nisa 162. Allah berfirman, "Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna" yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik min qablik wal muqimina shalah wal mu'tuna zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima kata Allah akan tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka mereka yang dimaksud di sini ahlul kitab. Mendalam ilmunya juga orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhai Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Rasul sebelum. Ahlul kitab yang ilmunya mendalam juga orang-orang beriman beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Lalu mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari akhir, merekalah orang-orang yang akan kami berikan kepada mereka ganjaran yang besar, yang agung. Di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan fungsi ilmu. Ilmu bisa mendatangkan keimanan Karena Allah menyatakan dan orang-orang yang mendalam ilmunya dan juga orang-orang yang beriman. Mereka beriman tuh. Kenapa mereka beriman? Karena ilmunya tadi. Beriman kepada Quran, beriman kepada kitab sebelumnya, lalu menegakkan salat, menunaikan zakat. Salat dan zakat juga lahir atas dorongan ilmu. Ini efek ilmu terhadap keimanan. Ini pengaruh ilmu terhadap keimanan yang diisyaratkan oleh ayat tadi dalam An-Nisa 162. Al-Isra 107 sampai 109 juga menyatakan qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada ويقولون سبحان ربنا إن, إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا Ini efek ilmu dalam ayat ini dijelaskan melebihi dari penjelasan yang tadi. Allah beriman, katakan oleh Muhammad, apakah kalian beriman kepadanya atau kalian tidak beriman sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya orang-orang diberi ilmu apabila kepada orang itu dibacakan ayat-ayat kami ayat-ayat Allah mereka tersungkur sujud karena apa karena ilmunya karena ilmu sudah mendasari jiwanya, fikirannya dibacakan ayat. Ilmu ini klop dengan ayat yang dibacakan. Ibarat tanah gembur yang dicurahi oleh air hujan, air hujan itu langsung terserap ke dalam tanah gembur itu. Itulah orang yang berilmu begitu ayat dibacakan mereka tersungkur sujud karena ilmunya. Lalu mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami itu pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud sambil menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Efek dari ilmu, takut, makanya sujud. Efek dari ilmu, lahir keyakinan tentang benarnya janji Allah. Efek dari ilmu menangis. Efek dari ilmu juga khusyuk hatinya tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Al-Quran surah Al-Isra ayat 107 sampai 109. Lihat lagi Al-Hajj 54 Allah berfirman: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ladzina utul Eh utul ilma afwan, ulangi. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bih. Fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Coba ini kumpulkan dampak ilmu terhadap orang yang memilikinya yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang kita bahas tadi. Tadi ilmu menambah iman. Ilmu juga selain menambah iman memberikan motivasi untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ilmu juga tadi sudah dijelaskan membuat orang takut lalu tersungkur sujud dan menangis dan bertambah kekhusyuannya. Nah ini ayat ini surah Al-Hajj 54 menyatakan dan agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa ini adalah kebenaran dari Rabbmu. Ayat Allah yang dibacakan kepada orang, ya, orang-orang yang mengetahui bahwa ini kebenaran hanya orang yang berilmu. Orang yang bodoh enggak. Fayuminu bih lalu mereka beriman kepadanya. Efek dari ilmu kemudian beriman. Terus fatukhbita lahu qulubuhum. Lalu hati-hati mereka takut kepadanya, tunduk. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman untuk menuju siratul mustaqim. Ilmu itu memberi hidayah. Ilmu berefek Berdampak orang yang memiliki dan mempelajari diberi hidayah oleh Allah. Ilmu itu pengundang hidayah. Seringkan saya jelaskan berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan innal apa namanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri satu jalan untuk mencari ilmu, dia keluar rumah. Untuk apa? Bukan untuk jalan-jalan di mall. Bukan untuk lihat-lihat HP terbaru, cuma lihat doang. Bukan untuk mencari kuliner yang terenak Bandung ini kan katanya kota kuliner. Tapi tetap kuliner terfavorit bagi saya lotek. <laughs> itu bukan untuk itu, tapi keluar rumahnya untuk ngaji, untuk mencari ilmu. Maka Allah akan memudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Maknanya Allah akan beri hidayah kepada dia untuk beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh itulah menyebabkan dia mudah melenggang masuk ke dalam surga kelak. Yang semoga Allah Azza wa memasukkan kita ke dalam golongan seperti itu. Hadis itu mengisyaratkan ilmu mengundang turunnya hidayah. Siapa yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia enteng melakukan ibadah. Dengan hidayah itu dia enteng melakukan kebaikan, beramal soleh dan yang sejenisnya. Dengan hidayah itu dia memiliki kekuatan yang besar untuk menolak ajakan terhadap kemaksiatan. Ya. Nah dalam ayat ini Allah menyatakan wa innallaha lahadil ladina amanu ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang beriman seperti itu. Orang beriman seperti itu maksudnya orang yang beriman karena ilmunya Ilmu yang tadi jelas dalam ayat ini. Orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa ayat ini hak, ayat ini benar. Lalu mereka beriman kepadanya, lalu hati mereka tunduk. Orang beriman seperti itu Allah akan berikan hidayah kepada siratul mustaqim. Hidayahnya berupa dua jenis hidayah seperti yang sering kita bahas. Pertama hidayatul irsyad wa dilalah berupa ilmu. Dia akan faham mana jalan yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang putih, mana yang hitam. Dia akan tahu secara teoritis. Dan hidayah taufik. Di dalam hatinya muncul dorongan semangat yang besar untuk mengamalkan ilmu itu. Lalu lahirlah amalan tersebut. Ini yang disebut dengan hidayah taufik. Ini ayat ketiga yang menjelaskan korelasi antara ilmu dengan iman. Bahwa ilmu menambah iman, ilmu menambah amalan. Ayat keempat, Sabah ayat enam. Allah berfirman, وَيَرَالَذِينَ yaral الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إلَيْكَ unzila ilaika هُوَ الْحَقُّ wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang berilmu akan melihat apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah sebuah kebenaran. Orang berilmu menelaah Quran tahu oh ini benar nih. Wa yahdi ila siratil azizil hamid Lalu itu memberi hidayah kepada orang itu menuju jalan Allah yang terpuji Yang aziz dan hamid Karena berilmu Dengan ilmunya dia tahu Quran ini benar Lalu itu jadi hidayah Allah memberi hidayah Untuk menelusuri siratul mustaqim yang selama ini diminta Minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat kita Itu minimal Karena dalam sehari semalam kita sholat berapa rokaat? 17 ya Dan dalam setiap rokaat kita membaca Ihdinas al mustaqim Kita minta Minimal 17 kali kalau kita tidak safar Kalau safar kan ada kosor ya Jadi kurang belum salat-salat sunnahnya Yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada salat fardu Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu mengundang hidayah Dan hidayah indikasi bertambahnya iman Kelima surah Fatir 98 menyatakan innama Allah min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Dia takut karena ilmunya. Ilmunya melahirkan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut ini pengerem dari setiap kemaksiatan, dosa dan penyimpangan. Mau terjerumus ke dalam dosa dan dosa rata-rata kan pikabita kan kata orang Sunda namanya. Menggiurkan, memiliki daya tarik. Dan sekali terjerumus ke dalamnya ibarat narkoba. Dia akan ketagihan. Dia akan ketergantungan yang susah bagi dia untuk bisa melepaskan diri kecuali atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Makanya karena daya tarik dosa dan kemaksiatan begitu gede, orang berbondong-bondong menuju ke arah sana. Begitu ada rasa takut, rasa takut itu ibarat rem yang mengerem dirinya untuk tidak melaju terus mengarah ke arah kemaksiatan. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Orang yang mampu mengerem diri dari hal-hal yang menggiurkan itu orang spesial. Orang istimewa. Orang hebat. Allah akan mengistimewakan dia di akhirat kelak. Diberi surga. Allah menyatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada kedudukan Rab kelak di akhirat, takut kepada azabnya. Azab di akhirat, penderitaan di alam masyar. Karena takut dia mengerem dirinya dari hawa nafsu. Pakam Reno, cekit gitu, berhenti. nggak laju terus, nggak nabrak. Fainal jannata hiyal mawa. Surgalah tempat menetap dia kelak. Diberi istimewa, keistimewaan di akhirat berupa surga karena dia juga menjadi manusia istimewa ketika di dunia, ketika semua orang tancap gas menuju kepada kemaksiatan, berlomba mengejar apa yang diinginkan. Orang ini malah mengerem diri dari hal itu. Mungkin ketika mengerem diri dicemooh, ah ku perlu, gak gaul, gak modern, ortodoks, jadul, konservatif dan seterusnya kan gitu ya. Dia nggak peduli. Sebab itu cara yang bisa menyelamatkan dia dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Ya. Jadi rasa takut itu menjadi rem dan rasa takut lahir karena ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya Hanyalah orang-orang yang berilmu Ilmu, terhata, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariatnya Coba di dinding ada colokan listrik. Berani nggak kita memasukkan jari ke colokan itu? Enggak. Karena apa? Karena berilmu. Karena tahu kalau dimasukkan ngurunyud. Kesetrum bisa mati. Tapi anak kecil yang sedang ngorondang, sedang merangkak, merangkak ke sana. Itu lihat ada dua lubang, dicolokkan Kenapa dia nggak takut? Apakah karena dia hebat dan kebal terhadap setrum? Bukan, karena bodoh. Karena nggak tahu kalau lubang colokan itu dicolok akan ngurunyun. Ya. Ini perbedaan sikap antara orang yang berilmu tentang listrik dengan orang yang tidak berilmu. Yang tidak berilmu nggak takut, bukan karena hebat tapi karena bodoh. Coba ada sebuah lapangan bola di kampung. Di pinggir lapangan bola itu banyak rumput, barala. Kita melihat ada orang yang ngaleor ke sana. Ada orang yang dikejar celengge. Tahu celengge? Oh, ternyata lehernya meber. Ular apa? Kobra. Dan berbisa mematikan. Nah, kemudian dia ngaleor ke tempat Nubara teh tadi. <laughs> Kita tahu di sana ada ular. Anak-anak main bola belenyeng teh, itu bola ditendang kanubala teh nu aya orayan. Kita disuruh ambilin tolong, mau nggak? Berani nggak? Nggak, takut. Kenapa? Tahu di sana ada ular, ada bahaya. Oh, mana mah pengecut ah, sianan. Orang yang nggak tahu gajleng-gajleng gazanya mencari bola plek nincak buntut orai gawawak digegel. Orang itu nggak takut. Masuk ke tempat nu balak teh ya tadi naon ai balak bahasa Sunda bahasa Indonesia na tuh. Ke tempat yang yang balak. Enggak ada, ada yang tahu apa bahasa Indonesia balak. Balak itu banyak rumput, <laughs> gitu aja lah. Jadi nggak tahu di sana ada bahaya, di sana ada ular, makanya berani dia nggak takut. Kita takut. Kita lihat ilmu tentang sesuatu yang bisa membahayakan Itu bisa menyelamatkan kita dari bahaya itu Nah Allah Azza wa Jalla punya azab yang dahsyat Mengetahui adanya azab Allah bagi orang yang berdosa menjadi pengerem Menimbulkan rasa takut Takut kalau durhaka kepada Allah Takut kalau larangannya dilanggar Takut kalau perintahnya diabaikan Makanya Allah menyatakan orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya semakin besar rasa takutnya. Semakin ya sedikit ilmunya tentang Allah, semakin sedikit rasa takutnya kepada Allah. Semakin berani dia melanggar apa yang Allah larang. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu melahirkan rasa takut. Dan rasa takut salah satu di antara unsur keimanan. Rasa takut itu yang menjadi pengerem seseorang dari kedosa dan kemaksiatan. Itulah ayat yang ke-6, ke-7. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu menyebabkan derajat orang itu terangkat. Imam Ibn Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sebab ayat ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam bab Fadlul Ilmi. Keutamaan ilmu. Salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan ilmu adalah ayat ini. Lalu disyarah oleh Imam Ibn Hajar. Syarah itu dijelaskan. Raf'atud darajat li kathratis thawab. Ketinggian derajat disebabkan karena banyaknya pahala. Pahala ini yang menentukan derajat orang itu di akhirat kelak selain di dunia. Derajat orang yang berilmu di dunia tinggi rendahnya ditentukan oleh tinggi atau rendahnya ilmu dia. Makin tinggi ilmu, makin tinggi kehormatan dia di mata setiap orang. Kenapa kita begitu memuliakan para ulama terdahulu, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa kita memuliakan para mudawin hadis, para penyusun kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan imam-imam yang lain karena ilmunya. Namanya banyak disebut oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia di sepanjang zaman. Sampai hari kiamat nama mereka disebut dalam konteks pujian, sanjungan. Dan selalu diiringi oleh apa? Oleh doa. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah. Kan gitu. Imam-imam pada zaman sekarang Imam bin Baz Imam Al-Albani Imam Al-Uthaymin Mereka disebut imam oleh para ulama Setelah mereka wafat Karena memang mereka imam dalam hal agama Makna imam menjadi ikutan Menjadi rujukan Menjadi sandaran dalam hal agama Buku-bukunya dijadikan sebagai referensi utama Orang-orang banyak mengutip pendapat mereka-mereka ini. Makanya secara waki, secara realita mereka menjadi ikutan dalam hal agama. Makanya layak disebut imam. Kenapa Imam Bukhari disebut imam? Karena beliau menjadi ikutan di bidang hadis. Kenapa imam madhab yang empat disebut imam? Karena mereka menjadi ikutan dalam masalah agama ini. Setiap orang yang menjadi ikutan bagi orang lain dalam masalah agama, maka dia disebut dengan sebutan imam. Nah, orang yang berilmu derajatnya tinggi karena keilmuannya. Di dunia dimuliakan oleh orang dan di akhirat tingkatan surganya juga lebih tinggi Kenapa kata sebab kata Imam Ibnu Hajar raf'atud darajat li Ketinggian derajat di surga itu karena banyaknya pahala. Dan ini mengisyaratkan orang yang berilmu pahalanya akan jauh lebih banyak daripada ahli ibadah tanpa ilmu. Kenapa? Karena ahli ibadah tanpa ilmu dia hanya akan peroleh pahala dari ibadahnya saja dan ibadahnya terbatas. Setelah mati dia sudah putus pahalanya, nggak bisa nambah lagi. Adapun orang yang berilmu walaupun sudah mati pahalanya akan bertambah terus. Dari apanya? Dari ilmu yang diajarkannya kepada orang lain. Idza mata ibnu adama yang qata amaluhu ila min salasin. Kalau anak Adam mati putus amalnya, maksudnya pahala dari amal itu putus, nggak ngalir lagi, nggak nambah lagi. Karena dia sudah tidak lagi bisa beribadah kepada Allah Azza Kecuali tiga. Pertama adalah Sodakah jariah. Jariah itu yang mengalir terus pahala dari Sodakah itu karena permanennya manfaat dari Sodakahnya. Ya umpamanya ngasih karpet. Selama karpetnya dipakai sholat, selama itu dia dapat pahala. Kita yang sekarang sedang duduk ngaji di sini yang apabila niatnya benar-benar ikhlas karena Allah insya Allah dapat pahala. Apa hanya kita? Tidak. Yang nyumbang masjid ini dapat pahala. Yang nyumbang karpetnya dapat pahala. Yang nyumbang sound systemnya dapat pahala. Yang nyumbang kameranya dapat pahala. Ya yang BC ikut nyebarkan karena BC itu orang-orang berdatangan, bukan beca. Apa? Broadcast. Apa artinya broadcast? Menyebarkan. Apa bedanya dengan share? Share membagi informasi. Kata Chandra, dapat ilmu <laughs> baru. Ada beca, BC broadcast, ada share, ada penyebaran informasi. Karena ada informasi itu orang-orang tahu lalu datang. Sama dengan hadis manda'a ilal huda. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk? Falahu ka'ajri fa'ilihi bahwa maka baginya akan peroleh pahala sama dengan pahala orang yang mengamalkan petunjuk itu. Jadi banyak orang terlibat dalam aktivitas kebaikan seperti itu yang semuanya kebagian saham. memiliki saham lalu kebagian keuntungan dari saham itu. Ini direkam. Disiarkan ke radio. Orang Bandung banyak yang dengar di rumahnya atau di kantornya atau di pasar atau di mobil. Orang Cianjur juga begitu direkam lalu diedit diupload ke YouTube diupload ke internet lalu dibuka oleh banyak orang karena saya dengar orang yang di Amerika juga sekarang ada yang mendengar ya kemarin ada yang menghubungi saya siapa Pak siapa hmm. bahwa Orang-orang Indonesia Muslim yang tinggal di beberapa negara bagian di Amerika minta minta ngaji pakai Skype atau pakai apa. Karena mereka suka memonitor juga lewat streaming Radio Roja Bandung ini. Mereka membentuk sebuah komunitas yang saya baru dapat becek tadi juga tuh. Menamakan diri dengan USA. Orang Sunda asli. <laughs> Orang Sunda asli nu aya di Amerika itu. Ya. Ada salah satu beberapa di Anda kawan SMA saya. Saya masuk grup WhatsApp eh, alumni SMA tersebut. Ada yang mengupload nih bagi orang Sunda asli yang suka kepada ceramah bahasa nih ada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Diupload sama dia nih tolong buka. Oh iya, orang Sunda aslinya meni resep sana. Hayang wawu. Padahal babaturan anak. <laughs> dia nggak tahu bahwa saya ada di sana juga. Didengar oleh banyak orang, walaupun kitanya mati, saya mati, ikhwan-ikhwan di sini juga pada mati gitu nanti, silakan kalau mau duluan. Tapi <laughs> ceramahnya masih didengar oleh orang banyak. Pahalanya mengalir, sodakah jariah. Orang yang tak berilmu bisa melakukan ini. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mana kira-kira yang lebih permanen di antara tiga ini? Kalau anak soleh, suatu saat mati juga. ya Mungkin cucunya iya mungkin, tapi suatu saat musnah. Sodakoh jariah karpet. Karpet ini akan permanen enggak? Enggak ya, suatu saat pasti rusak. Kemudian diganti dengan karpet yang baru. Masjid. Apakah akan selamanya? Enggak, suatu saat mungkin hancur. Kemudian dipindah atau dan seterusnya. Tapi ilmu semakin maju teknologi, penyebaran ilmu semakin canggih, semakin cepat dan semakin meluas maka kebayang orang-orang para ulama yang menyebarkan ilmunya akan semakin mengalir pahalanya secara deras sesuai dengan kemajuan teknologi yang dicapai oleh manusia. Sahih Bukhari sekarang bukan hanya berupa kitab tapi cukup dibuka di alat yang sekecil ini, cuma diusap-usap, keluar, klek keluar. Kita ingin apakah ingin tahu tentang hadis anu cuma dipijit-pijit sambil merem bisa. Meletet tapi sebab hurufnya <laughs> harus dilihat gitu ya. Klik sambil berbah-rebahan ya. Lalu muncul dibaca. Ingin tahu hadis ini sahih atau tidak? Tinggal pijit-pijit keterangan tentang sahih tidaknya hadis itu keluar bisa dibaca. Itu penyebaran ilmunya para ulama. Dan tidak hanya ulama, orang awam tentang ilmu syar'i pun bisa memperoleh pahala dari ilmu yang bermanfaat itu dengan cara menggunakan kemampuan ilmu teknologinya untuk menyebarkan ilmu itu lewat internet, lewat media-media elektronik dan yang lain-lainnya ya. Karena itulah maka pahalanya banyak. Karena pahalanya banyak, dosanya sedikit karena sudah mati dia nggak berbuat dosa lagi. Pahalanya ngalir terus. Maka kebayang semakin lama jarak waktu antara kematian dia dengan hari kiamat semakin banyak pahala yang mengalir kepadanya. Makanya kedudukan mereka di akhirat kelak pun akan semakin tinggi. Inilah yang dimaksud dengan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan efek positif dari ilmu kepada pemiliknya ya yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Itu ayat. Sekarang kita masuk ke hadis. Dan ayat tadi bukan seluruh ayat tentang ilmu, hanya sebagian kecil, hanya tujuh atau delapan ayat yang kita kutip. Ayat-ayat lainnya banyak, masih tersisa puluhan atau bahkan ratusan yang menjelaskan efek ilmu terhadap bertambahnya iman dan amal soleh. Tapi tujuh atau delapan ayat tadi pun lebih dari cukup bagi kita untuk meyakinkan betapa utamanya ilmu. Nah, sekarang hadis. Ini hadis lebih menggiurkan lagi. Tentang apa? Tentang dampak ilmu serta pengaruhnya terhadap keimanan dan amal soleh. Luar biasa. Coba aja nanti kita lihat. Dan bagaimana daya kerja atau cara kerja ilmu terhadap bertambahnya keimanan. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Hadis pertama yang menjelaskan tentang hal ini adalah Selasa depan kita bahas. Sudah satu jam, cukuplah satu jam juga luber Waktu yang kita habiskan Dan kita masih punya sisa waktu Untuk bertanya jawab e, eh, Dipersilahkan Ikhwan, akhwat Baik bagi hadirin ataupun pendengar Radio Roja Bandung Ataupun Radio e, Albayan Cianjur Untuk mengirimkan SMS Eh, formasi farmasi 31 Tiga pertanyaan dari hadirin Satu pertanyaan dari pendengar gitu ya Ya wa sallallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wassalam Silakan kalau ada yang mau bertanya Pertanyaan Ustaz mohon dijelaskan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla Ulama ikhtilaf Dua Pertama ada yang menyatakan arsh, Yang kedua ada yang menyatakan kolam Kolam bahasa Arab bukan bahasa Indonesia Bukan kolam renang Kolam di sana adalah pena Pena apa? Pena yang menuliskan takdir Berdasarkan hadis Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam. Lalu Allah menyatakan uktub, tulis olehmu. Kolam atau pena itu bertanya, "Famada aktub?" Apa yang aku harus tulis? Lalu Allah menyatakan, "Tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat." Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyatakan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah pena yang menuliskan takdir Allah. Ada yang kedua menyatakan arsh Berdasarkan hadis itu juga Ketika Nabi menyatakan makhluk yang pertama kali diciptakanlah kolam Lalu kolam itu disuruh menuliskan seluruh takdir yang ada Lalu di akhir hadis itu Nabi menyatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Saat itu arsy Allah berada di atas air. Ketika pena diciptakan lalu menuliskan saat itu arsy Allah sudah ada di atas air. Dan ini mengisyaratkan sebelum ada kolam sudah ada dua makhluk lain apa? Arsy dan air. Maka dari sini para ulama menyatakan aras lebih dahulu daripada kolam. Lalu para ulama menyatakan dua hadis ini tidak bertolak belakang. Ya, makhluk besar yang Allah ciptakan adalah aras, tetapi makhluk yang berkaitan dengan kepentingan makhluk lain yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya pernah baca Baca apa BC? Baca ya Perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa majlis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun mohon dijelaskan. Allahu alam saya baru dengar tuh. Mungkin ada ilmu baru yang belum saya dengar baru sekarang jazahullahu khairah kepada penulis ini atau mungkin memang riwayat itu tidak ada. <laughs> Sebab beberapa kitab-kitab keutamaan ilmu kita bahas belum pernah menemukan riwayat ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita cari. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana jika kita memiliki buku-buku agama Sebelum mengenal sunnah harus dikemanakan buku itu Kalau buku itu buku yang benar Ya tetap pelihara dan baca Tapi kalau buku itu mengajarkan kekeliruan, kesalahan Kebidahan, penyimpangan Ya jangan dibaca Ya Lalu dikasih ke orang eh menyesatkan atau jangan ya. Bagaimana? Ya sudah dibakar bukan karena benci terhadap ayat dan hadis sahih yang ada dalam pasti ada ayat dan hadis sahih Bu, ya pasti itu. Tapi untuk apa? Untuk pertama menghindarkan dihinakannya ayat atau hadis sahih tersebut. Dan yang kedua agar tidak menyebarkan kesesatannya. Makanya Uthman bin Affan dan para sahabat di zaman itu membakar seluruh tulisan mushaf Al-Quran yang tercecer dan menginduk kepada mushaf Uthman yang disusun bersama. Adapun dibakarnya yang lain agar tidak terhinakan, bukan karena kebencian kepada ayat tersebut ya. Dan itu juga sikap kita terhadap beberapa mushaf yang tanpa busana. Jadi sudah sobek-sobek, sudah Kan anak-anak di masjid itu karena ketidaktahuannya disobek dibikin kapal-kapalan gitu kan? Atau mau ngaji nggak ada apa alat untuk nunjuknya disobek lembaran yang sudah dibaca digulung-gulung jadi itu nggak boleh kan? Nah bagaimana kalau dibuang ke tempat sampah terhinakan terinjak bakar saja Dibakarnya bukan karena kebencian terhadap mushaf atau isinya, tapi dalam rangka agar tidak dihinakan oleh orang. Wallahu a'lam. Di studio siapa? Muzain apa Dadang? Muzain ada pertanyaan di dari peserta dari pendengar? Halo Muzain. Halo ya. Iya, ada pertanyaan? Ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di Bandung Timur. Belajar ilmu sunnah di pelosok-pelosok susah sekali karena sumbernya jauh. Walaupun ada media elektronik sudah ada tapi belum bisa ketangkep lewat radio atau TV loja. Bagaimana solusinya supaya dakwah sunnah tersebar ke daerah-daerah kental kebinahan? Syukron Iya. Pasang parabola rojak Gak tertangkap itu belum masang ya. Kalau udah masang insya Allah ketangkap. Saya pikir daerah Bandung itu walaupun di pelosok di gunung bisa ketangkap ya, bisa. Iya bisa, pasang aja, ya. Murah kok, cuma nggak sampai 100 juta. Berapa harganya? ah 1,5an. Kalau nggak punya Lapor aja ke Radio Roja. Saya ingin tapi nggak punya uang untuk itu. Nanti patungan, ya. Atau mungkin nanti ada donatur. Banyak jalan menuju kebenaran, ya. Jangan kepentok hanya dengan e, keadaan yang seperti itu. Insya Allah masih banyak cara yang bisa kita tempuh. Wallahu a'lam. Ustaz, bolehkah menjamah sholat Jumat dengan sholat asar? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ini ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh karena tidak pernah Nabi SAW menjamak sholat Jumat dengan asar. Apalagi kalau ada uzur seperti musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumat seperti yang sudah kita bahas. Ya. Oleh karena itu tidak boleh musafir menyelenggarakan sholat Jumat sesama musafir. Karena Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat ketika safar. Kecuali kalau ada orang mukim menyelenggarakan sholat Jumat, maka dia boleh ikut. Tapi kalau mereka menyelenggarakan sholat Jumat sesama musafirin, sholat Jumatnya tidak sah. Sebagaimana sudah kita bahas di dalam e, kajian kita Bulughul Maram. Karena mereka tidak terkena kewajiban. Maka yang harus mereka lakukan adalah kalau mau menjama dengan asar, sholat tuhur. Adapun kalau umpai mereka ada menemukan masjid yang sedang sholat Jumat. Ya, mereka sebaiknya tidak ikut sholat Jumat. Kalau mau dijamak dengan asar, tapi ikutlah sholat duhur dengan dikosor dan berjamah dengan imam yang sedang sholat Jumat. Karena sama-sama dua rakaat. Dan berbeda niat antara imam dan makmum boleh. Sudah pernah kita bahas dalam bulugul maram seperti itu ya. Adapun innama ju'ilal imamu liutamma e, bih imam itu dijadikan untuk diikuti maksudnya mengikuti amalan dohir dari solat seperti ruku, sujud dan seterusnya. Adapun amalan batin, baik niat boleh berbeda ataupun bacaan yang sir seperti imam membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, makmum membaca subhanakallahumma dan seterusnya sama-sama iftitah tapi beda bacaan boleh karena sir seperti ketika ruku imam baca subhana rabbiyal azim makmum membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli berbeda boleh ya berbeda bacaan yang sir antara imam dengan makmum boleh termasuk juga berbeda niat baik niatnya satu salat fardu satu salat sunnat boleh Sebab ini terjadi oleh Nabi dan para sahabat dan oleh para sahabat dengan sama sahabat. Kita pernah bahas bahwa Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Rasulullah SAW. Ketika pulang ke kampungnya, jamaah menunggu ingin diimami oleh Mu'ad. Akhirnya Mu'ad menjadi imam sholat isya yang sebenarnya sudah dia lakukan bersama Rasulullah SAW. Tapi mengulang sholat fardu hukumnya sunnah. Jadi Mu'ad berniatkan sholat isya sebagai imam sebagai sunnah Karena yang wajibnya sudah dengan Nabi SAW tadi Dan makmum meniatkan wajib Maka beda niat antara satu dengan imam Antara imam dengan makmum boleh Satu wajib, satu sunnat Nabi SAW sholat tahajud Para sahabatnya ikut bermakmum sholat di belakang Ini beda niat Bagi Nabi SAW sholat tahajud adalah wajib bagi makmum sholat tahajud adalah sunnah. Berbeda niat dibolehkan ya. Jadi bagusnya kalau mau menjamak dengan asar tidak sholat Jumat tapi sholat duhur sekalipun sholat duhurnya berjamaah dengan imam yang sholat Jumat. Mohon dijelaskan atau diterangkan tentang dalil atau ayat tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Ya, pembagian tauhid menjadi tiga Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat itu hasil penelaahan para ulama tentang semua ayat dan hadis tentang tauhid. Apakah di zaman Nabi ada pembagian itu? Ya tidak dijelaskan seperti itu Itu sama dengan Rumusan para ulama dalam ilmu tajwid Tentang pembagian hukum nun mati Hukum nun mati Itu ada beberapa macam Ada idhar Ada idgham Ada ikhfa Ada iqlab Itu apa di zaman Nabi ada enggak? Istilah idhar, idgham, iqlab, ikhfa dan seterusnya tidak ada. Di zaman Nabi ada idhar enggak? Ada. Mana idhar di zaman Nabi? Ini man amana. Ya. Man di sana idhar. Sudah ada di zaman Nabi. Cuma saat itu belum diistilahkan idhar. Lalu dirumuskan kalau nun mati menghadapi huruf-huruf halak enam huruf ya enam begini alif atau hamzah ha kha ain ghin dan ha maka nun itu harus dibaca jelas tidak boleh dengung cuma satu rokaat eh satu <laughs> harokat disebut idhar contohnya man amana itu rumusan para ulama. Setelah menelaah bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya. Lalu terumuskanlah ilmu tajwid. Ada enggak yang protes itu bidah? Di zaman Nabi enggak ada idhar, enggak ada iqlab, enggak ada ikhfa, enggak ada idgham. Kata siapa? Ada enggak yang membedakan ilmu tajwid? Enggak ada. Atau sama dengan pembagian yang dirumuskan oleh para ulama di bidang nahu. Ya umpamanya isim-isim yang dirafakan ada tujuh umpamanya. Apa saja? Mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Ada enggak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mubtada? Ada. Contohnya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada. Di zaman Nabi ada bu alhamdulillah. Ada. Tapi saat itu belum disebut dengan istilah mubtada. Belum ada istilah mubtada khabar fa'il naibul fa'il isim kana eh, akhwat eh, apa khabar ina dan seterusnya. Enggak ada istilahnya, ya. Lalu untuk memudahkan mempelajari dan mengajarkan nahu oleh para ulama dirumuskan rumusan seperti itu. Lahirlah pembagian marfu'atul asma'i, mansubatul asma'i, mahfudotul asma'i dan seterusnya. Dalam ilmu tajwid lahirlah umpamai hukum nun mati menghadapi ini jadi begini, menghadapi itu jadi begitu. Tapi tidak ada satupun yang menyatakan itu bid'ah. Demikian juga dalam ilmu tauhid. Setelah menelah ayat dan hadis tentang tauhid, tauhid dibagi tiga. Yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Kalau ini dibidahkan karena nggak ada di zaman Nabi SAW, maka harus dibidahkan juga istilah mubtada khobar, istilah tajwid yang tadi disebutkan. Karena sama. Jangan sampai nggak adil karena sentimen manhaj pemahaman pembagian tauhid jadi ketiga bidah. Kalau nahu sorof mah tidak. Sama itu itu juga ya. Oleh karena itulah maka rumusan adanya tauhid dibagi tiga rububiyah uluhiyah dan asma sifat itu rumusan para ulama setelah menelaah semua ayat dan hadis tentang tauhid sebagaimana rumusan para ulama tentang tajwid tentang uh, ah, nahwu dan yang lain-lainnya wallahu a'lam Antara majlis ilmu, mengurus anak, mengurus orang tua, mana yang lebih utama? Mana yang harus lebih didahulukan? Tidak termasuk ngurus suami karena nggak punya suami. <laughs> Jomlo nih. Mungkin belum atau mungkin pernah tapi nggak lagi. Ya semoga yang nulis ini cepat-cepat dapat jodoh. Amin. Iya, semua itu tidak harus dibenturkan. Kewajiban mengurus anak. Oh, tadi ada yang mengurus anak, berarti pernah ya punya ya. Mm -mm, iya. Kewajiban mengurus anak, kewajiban mengurus suami, kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban belajar, kewajiban mencari nafkah, Gak perlu dibenturkan. Ada waktunya masing-masing. Kan mencari ilmu tidak tiap hari, tidak tiap saat. Ketika waktunya beres-beres ya beres-beres dulu. Bisa nggak sambil menuntut ilmu? Bisa, setel aja radio roja. Bawa kemana-mana ya. Pakai handsfree, pakai apa headset. Bisa umpah atau dikeraskan. Ya. Atau pengajian seperti ini. Kalau umpah tahu hari Selasa jam 10 ada pengajian, ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah tangga harus dibereskan dulu. Kalau yang biasanya bangun dan umpamanya pas adzan baru bangun, sekarang hari Selasa jam 3 bangun. Ya, beres-beres, nyiapkan sarapan. Jadi pas suami mau kerja udah siap semuanya. Pas anak-anak mau sekolah udah siap. Pas mau ditinggalkan sudah rumah sudah bersih. Silakan pergi ngaji, ya. Pulang dari ngaji atau umpam belum pulang ngaji, anak-anak pulang sekolah, nasi sudah ada, semuanya sudah terhidang. Jangan sampai ngejar ngaji suami dan anak-anak terabaikan, ya. Bangunnya jam 6 mau ngaji nih subuh dulu ya pada waktu duha. Kemudian uh, suami mau berangkat. Tapi kita mau ngaji nih. Saya jadi panitia jam 9 memang ngajinya tapi jam 8 saya harus sudah ada di masjid. Maaf ya, ikut sarapan jajan aja di jalan. Aktif, suami pulang, anak pulang berantakan kayak kapal baru dibom. nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, haus, minuman nggak ada, dispenser kosong. Semuanya <laughs> nggak tersedia. Ini wanita solihah nih. Dalam tanda petik. Itu salah. Itu keliru, ya. Jadi tidak harus dibenturkan, ada masanya mengurus suami, ada masanya mengurus anak, birul walidain, ada masanya ngaji. Pilih. Cerdaslah sedikit untuk mengatur waktu belajar dan waktu untuk kewajiban yang lain. Muzain ada lagi pertanyaan? Ada Ustaz. Silakan. Pak Ustaz, apakah ada hadis hadisnya sholat lima waktu pakai kunut nazilah yang kanan yang dibalik ke bawah? Apakah Rasul demikian begitu? Dari pendengar Al-Bayan Syandun. Iya, baik kunut nazilah ataupun kunut subuh ataupun kunut witir ia diisyaratkan atau disunahkan untuk mengangkat kedua tangan tapi tidak ada satupun dalil baik dari Nabi, para sahabat ataupun penjelasan para ulama bahwa ketika berdoa berlindung dari keburukan si tangan harus dibalikkan. Tidak ada dan agama adalah wahyu. agama Agamalah mengikuti Nabi SAW bukan berdasarkan otak. Adapun yang membalikan tangan itu berdasarkan rokyu mereka. Karena apa? Karena kalau meminta kebaikan dia begini. Tapi kalau minta dijauhkan dari keburukan ya harus sebaliknya. Umpamanya dalam doa kunut eh, salah satu kunut Twitter umpamanya Ah, Allahumma hdina fi man hadait wa afini wa afina fi man wa tawallana fi man terus wa waqina syarra ma qadait. Waqina dan selamatkanlah kami syarra dari keburukan ma qadait apa-apa yang telah engkau takdirkan. Ketika syarra dibalikan. Karena jelek. Kalau meminta kebaikan begini, kalau keburukan begini, itu kan ra'yu dia. Kita lihat apakah Nabi begitu? Waqina syarra ma qadait. Kalau umpamanya minta baik, minta buruk diulang berkali-kali jadi begini-begini nanti. Allah ya Allah berikan saya umpamanya rizki dan palingkan saya dari kemiskinan. Ya Allah berikan saya kesehatan dan palingkan saya dari penyakit. Jadi begini <laughs> terus nantinya ya. Maka itu tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat agama ini wahyu. Bukan bikinan otak manusia Agama ini ittiba Agama ini mengikuti Nabi SAW Al-Quran dan As-Sunnah Kalau Nabi tidak begini-begini Jangan begini-begini Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa kunut, sambil, kunut uh, witir sambil uh, mengangkat kedua tangan Tidak pernah apabila kamu uh, ingin dihindarkan dari keburukan Balikan tanganmu Tidak pernah Tetap saja begini ya Nah, coba mereka ketika berdoa di luar kunut umpamanya ah, ya Allah ampuni kami dosa-dosa kami muslimin terus palingkan kami dari bala. Apakah begini juga? Ternyata tidak. Di luar doa kunut mereka akan tidak begini kan? Atau ada yang begitu? Kalau toh ada yang begitu maka itu royu. Itu adalah otak mereka dan agama bukanlah berdasarkan royu, tapi agama itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Terakhir mana ya yang kira-kira mudah Ini aja nih Barakallahu fik eh, wa fika barakallah. Berkenaan dengan hadis tiga generasi terbaik yang direkomendasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lantas apakah di zaman kini yang notabene di luar dari tiga generasi itu namun tetap istiqamah di atas petunjuk Quran Sunnah dengan mendengar dan taat bisa masuk pada hadis tersebut yaitu generasi terbaik. Kalau generasinya tidak, karena generasi itu tidak hanya pribadi kita tapi juga orang lain. Tapi bisa kita tetap di atas kebenaran kalau kita bersikap memahami Quran Sunnah dengan pemahaman mereka, mengikuti pemahaman mereka. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sataftariqu hadil ummah ala thalathin wasabina firqa." Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Yang satu ini jamaah. Ketika ditanya Umar jamaah, apa jamaah itu? Beliau menjawab ma ana alaihil yauma wa ashabi. Yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Artinya pemahaman konsep hidup yang difahami dan sudah diterapkan, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya ketika itu. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti konsep hidup Nabi, manhaj, pemahaman dan pengamalan Nabi dan para sahabat dalam memahami Islam, maka dialah jamaah walaupun sendirian di negeri tersebut, di zaman tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, "Mangkana 'alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahida." E, siapa orang yang berada di atas kebenaran, maka dia jamaah walaupun sendiri. Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Al jama'atu mujama'atu ahlil haq wa in qallu wal furqah mujamatu ahli batil wa inkathuru. Jamaah adalah berkumpulnya ahlul haq walaupun sedikit. Adapun firqah berkumpulnya ahli-ahli batil yang menyimpang walaupun banyak. Jadi jamaah tidaknya suatu komunitas tidak dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari benar atau tidaknya konsep yang mereka fahami tentang agama ini dan juga yang mereka terapkan dan mereka dakwahkan ya.